Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau petunjuk, kesucian, dan petunjuk kesucian dan kekayaan. Kami memohon kepada engkau petunjuk kesucian dan kekayaan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema harga mati muslim tidak menyerupai orang kafir. Harga mati muslim tidak menyerupai orang kafir. Perhatikan Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada. Maka ketahuilah bahwasanya maksud dari tema ini adalah pantang bagi seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Taruhannya nyawa bagi seorang muslim untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Gengsi karena Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Kita kaum muslim mempunyai kebiasaan tersendiri, ibadah tersendiri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersendiri, kitab tersendiri, hari raya tersendiri, dan kebiasaan-kebiasaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang Muslim yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian orang mungkin menyatakan bahwasanya kita harus toleransi, kita harus bersikap santun, kita harus rukun agama, maka jawabannya perhatikan baik-baik bahwasanya ajaran untuk tidak menyerupai orang kafir, ajaran untuk tidak menyerupai kebiasaan orang-orang kafir dari mulai akidah, ibadah, kebiasaan muamalah, kebiasaan khusus mereka dalam tata cara tingkah laku ini adalah tidak menyalahi kata toleransi, tidak menyalahi kerukunan beragama, tidak menyalahi kita membiarkan ataupun menghormati orang-orang yang menyembah atau mempunyai akidah keyakinan yang lain. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah jangankan di zaman sekarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan bahwa umat ini pasti akan menyerupai kebiasaan orang-orang kafir terutama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dan pemberitahuan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bukan sebatas pemberitahuan, akan tetapi sebatas akan tetapi dia adalah merupakan pengingkaran dan ancaman keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan riwayat berikut yang menyebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan sebagai peringatan keras bagi umatnya tentang bahwa umatnya sebagian dari mereka sedikit demi sedikit ya akan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir terutama kaum Yahudi dan Nasrani. Perhatikan baik-baik dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus saah hatta ta'khudha ummati bi al quruni qabla shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in artinya tidak akan dibangkitkan hari kiamat sampai umatku mengambil kurun tanduk-tanduk orang-orang sebelum mereka satu jengkal satu jengkal satu hasta satu hasta artinya akan nanti akan saya sebutkan perkataan para ulama maksud satu jengkal satu jengkal satu hasta satu hasta apa maksudnya ya faqila ya Rasulullah maka ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafarisi warum apakah yang akan diikuti oleh umatnya adalah seperti orang Persia dan Romawi, orang Yahudi dan Nasrani. Faqala wa minan nas illa ulaik. Kata Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapa dari manusia kecuali mereka? Artinya tidak akan ada yang diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Eh, afan oleh kaum muslim umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali mereka kaum Yahudi dan Nasrani orang Persia dan orang Romawi kemudian dalil yang lain Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Cuma di sini ada tambahan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhalu juhra dhabbin taba'tumuhum artinya sungguh kamu akan benar-benar lihat di sini penekanan ada lam di situ di depan disebut dengan lam taukid ada nun di akhir fi'il disebut dengan nun taukid sungguh kamu akan benar-benar mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian shibran bisibrin artinya Sejengkal demi sejengkal. Satu hasta demi satu hasta. Sampai jikalau mereka masuk ke dalam lubang lob hewan yang semisal dengan biawak atau yang sering disebut dengan lob adalah biawak yang tinggal di gurun pasir tumbuh kalian akan mengikuti mereka niscaya kalian akan mengikuti mereka kulna para sahabat berkata, kami berkata, Ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Apakah yang engkau masukkan, maksudkan, kami akan mengikuti mereka kaum Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Faman?" Ya, "Faman?" Artinya, kalau seandainya bukan mereka, siapa lagi? Bapak Ibu, saudara-saudari perhatikan perkataan dan penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Imam Nawawi rahimahullah taala berkata di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, beliau mengatakan wal muradu bisyibri wadh-dhira'i wa juhri dhabbi at-tamthilu bisyiddatil muwafaqah lahum fil ma'asi wal mukhalafat. Artinya yang dimaksudkan dengan satu jengkal satu hasta lubang hewan bob itu adalah permisalan tentang benar-benar mengikutinya kaum muslim terhadap mereka di dalam perihal maksiat dan penyelisihan dalam agama. Ini perhatikan, ini kabar yang begitu nyata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalkan dekat-dekat ini nanti ada Valentine's Day, hari cinta. Ya, sebelumnya ada hari Natal, sebelumnya ada hari tahun uh, ulang uh, tahun baru. Maka kalau ada yang menyatakan bahwasanya tidak mengapa mengikuti seperti itu, kemana hadis ini? Dikemanakan hadis ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ini dalam bentuk peringatan keras bahwasanya sebagian dari umatnya akan benar-benar dengan teliti mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam perkara maksiat dan penyelisian terhadap agama. Coba perhatikan lagi perkataan al qadhiiyat rahimahullahu taala ulama Islam abad ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan tidak di yang sebagaimana perkataan beliau disebutkan oleh al hafiz Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari. Asy-syibru wadh-dhira'u wat-tariqu wa dukhulul الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهي عنه الشرع مما نهى الشرع عنه وذمه أرضيا satu jengkal satu hasta dan jalan serta masuk ke dalam lubang hewan bob tadi adalah permisalan terhadap menyerupai mereka di dalam segala sesuatu yang dilarang oleh syariat dan dicela. Lihat, ya, bukan sekedar pemberitahuan, akan tetapi pelarangan oleh syariat dan itu sebagai pencelaan yang keras. Kemudian juga Ibnu Battal rahimahullahu taala berkata, علم صلى الله عليه وسلم أن أمته ستتبع المحدثات من العمور والبدع والأهواء كما وقع للأمم قبلهم Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan bahwasanya umatnya akan mengikuti akan mengikuti perkara-perkara yang baru yang belum ada di zaman Rasulullah SAW. Makanya perhatikan baik-baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hari Valentine, Imam Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah ketika ditanya tentang seorang muslim hukumnya mengikuti dan merayakan hari ini beliau mengatakan haram hukumnya disebabkan beberapa perkara. Salah satu perkara yang beliau katakan keharamannya ditinjau dari bahwasanya hari ini tidak pernah ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah, satatabi'ul muhdatsat fil minal umur akan mengikuti perkara-perkara yang baru wal bid'ah dan perkara yang mengada-ngada wal ahwa dan hawa nafsu kama waqa'a lil umami qablahum dan perlu diperhatikan dan hawa nafsu sebagaimana yang terjadi untuk umat-umat di sebelum mereka perhatikan baik-baik terdapat penemuan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya setiap hari raya orang kafir di kenapa kita diharamkan untuk mengikutinya karena dibangun di atas hanya hawa nafsu bukan syariat Allah lihat saja tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merayakan hari Valentine. Mereka rayakan dibangun di atas hawa nafsu, di atas cinta palsu, di atas semua coklat. Eh, subhanallah. Di atas semua gambar love, di atas foto heart. Bukan cinta yang asli. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disyariatkan sama sekali oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan baik-baik juga Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab beliau Iqtida'us Siratul Mustaqim. Beliau mengatakan wa ma warada anhu sallallahu alaihi wasallam min istina'i hadhihi min istinani hadhihi al-ummah biman qablaha من الأمم خرج مخرج الخبر عن وقع ذلك والذم لمن يفعله كما كان يخبر عما يفعل الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات فعلم أن مشابتها لليهود والنصارى وفاريس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب أرضية dan Apa yang disebutkan dalam hadis ini? bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan akan mengikutinya umat umat umat Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang sebelum mereka maka ini menunjukkan kabar dari beliau dan saat yang bersamaan adalah celaan bagi siapa yang mengikuti mereka sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sering menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat dan tanda tersebut sebagiannya adalah celaan quran Seperti itu juga ini. Wahai orang-orang yang mengatakan tidak mengapa mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, sadarlah. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkataan anda khatir. Perkataan anda bahaya. Berkaitan dengan akidah. Berkaitan dengan penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya. Salawatullah salamuhu alaihi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau diketahui dari ini bahwa oh, umat Islam menyerupakan diri dengan Yahudi, Nasrani, Persia, Romawi termasuk dari apa yang dicela oleh Allah dan Rasulnya dan itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu menjauhi untuk menyerupakan kebiasaan-kebiasaan mereka. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya akan ada umat-umat ini yang menyerupai kebiasaan ibadah, kebiasaan akidah, kebiasaan muamalah, kebiasaan tingkah laku orang-orang kafir, terutama kaum Yahudi dan Nasrani adalah dilihat dari sisi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan akan adanya umat ini yang tetap yang tetap, ini perhatikan baik-baik, yang tetap akan memperjuangkan kebenaran, menasehati umat Islam agar tidak menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir, terutama dari kaum Yahudi dan Nasrani. Dan ingat, tadi malam saya baru agak sedikit berdiskusi dengan kawan bahwasanya kita dituduh ketika menasihati kaum muslim dituduh sebagai orang yang mengklaim orang yang paling benar. Hasya wa kalla ya akhi. Tidak sama sekali wahai saudaraku. Bukan itu maksud kita. Bukan kita mengklaim orang yang paling benar, tetapi kita berusaha menjelaskan kebenaran. Beda dengan antara orang yang mengklaim orang yang paling benar dengan mengklaim sebuah kebenaran. Ini yang benar. Ya, meskipun kita kita tidak mengaku, eh, kita tidak merasa orang yang lebih lepas dari dosa. Pasti masuk surga? Tidak ya akhi. Tetapi harus ada nahi mungkar, harus ada amar ma'ruf, harus ada mengklaim sebuah kebenaran. Kalau seandainya kita biarkan saja, maka tidak ada lagi nahi mungkar, amar ma'ruf. Ini bahaya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia yang sifatnya sebaik-baik tersebut didapatkan tatkala memerintahkan kepada yang ma'ruf melarang akan yang mungkar. Lihat hadis ini ini bukan sebagai pengklaim kita orang yang paling berat, tapi ini kabar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan ada orang-orang yang mengklaim kebenaran, orang-orang yang senantiasa menjunjung kebenaran. Dan itu bukti bahwasanya akan ada orang-orang yang mengingatkan kaum muslim agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'imatun ta'ifatun min ummati zahirin hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun." masih akan ada sekelompok dari umatku yang mereka zahirin yang mereka mem memperlihatkan, memperjuangkan kebenaran sampai datang perintah Allah atau perkara dari Allah yaitu hari kiamat dan dalam keadaan mereka sedang memperjuangkan kebenaran tersebut. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah akan tetap ada kabar dari Rasulullah ini akan tetap ada orang-orang yang memperjuangkan kaum muslim agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir. Kemudian Poin selanjutnya, setelah kita mengetahui ini, maka saya katakan tidak bisalah mengelak Orang-orang yang mengatakan, oh tidak tidak mengapa kita memakai pakaian sinterklas, ini sebuah kerukunan, ini tidak dilarang dalam agama. Tidak. Ada kabar dari Rasulullah SAW. Oh tidak mengapa kita merayakan hari Valentine, ini hari kasih sayang, ini hari cinta. Ya tidak. Seorang Muslim harga mati untuk menyerupakan diri orang dari e, dengan orang kafir. Ya, tidak menyerupakan diri dengan orang kafir sama sekali. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin menyelam lagi lebih dalam lagi kepada poin yang kedua yaitu bagaimana dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang wajibnya menyelisi orang kafir dan haramnya menyerupakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Perhatikan baik-baik, dalil kita ambil dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Artinya, dan termasuk hamba-hamba Allah, ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Sifatnya adalah yang tidak menyaksikan azur dan apabila mereka melewati sebuah hal yang sia-sia mereka melewatinya dengan segera. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala diriwayatkan oleh para ulama tafsir bahwasanya azur di sini adalah ayadul musyrikin sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Coba saya bacakan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam riwayat Imam Ibnu Sirin, Ibnu Sirin Muhammad Ibnu Sirin, seorang tabi'i terkenal, beliau mengatakan annal murad bihi yaum asy yaum Bahwa maksud yang dimaksud dengan azur az di sini adalah hari raya Sya'anin. Waqala Ikrimah la'ibun kana fil jahiliyah yusama bizur. Artinya azur adalah sebuah alat permainan di masa jahiliyah. Dinamakan azur. Wakila inna azur huwa syirk wa ibadatul asnam. Dan ya, azur adalah dia kesyirikan dan menyembah kepada berhala. Waqila al-kadhibu wal fisqu wal kufru wal lagu wal batil. Artinya azur adalah dusta, kefasikan, kekafiran, kelalaian dan kebatilan. Semuanya ini ada pada hari raya hari raya orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap ayat ini. Beliau mengatakan, "Wa qawlu haula'i tabi'in annahu a'yadul kuffar laysa mukhalifan liqawli ba'dhim annahu syirk aw sanam kana fil jahiliyah." Artinya, perkataan sebagian para tabi'i dan ingat Bapak Ibu saudara-saudari, ketika Anda ingin mengambil pemahaman yang paling benar, ingin memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang paling benar, ya maka ambillah pemahaman orang-orang yang telah dipuji oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas karni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini sebagai zaman keemasan kecuali tatkala mereka diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam perihal beragama. Maka ambillah pemahaman mereka. Makanya Syekhul Islam mengatakan e, perkataan sebagian tabi'i bahwa azur maksudnya adalah a'yadul kufar tidak menyelisih perkataan sebagian mereka yang lain bahwasanya azur adalah kesyirikan sesembahan patung di zaman jahiliyah. Ya. Waliqali ba'dhim annahu mujalisul khanna. Dan juga tidak menyelisih perkataan mereka bahwasanya dia adalah majalisul khanna, Kenapa? Lianna adat salaf fi tafsirihim hakadha yadhkuru rajul naw'an min anwa'il musamma lihajatil mustami' ilaih aw liyunabbiha bihi alal jins. Karena kebiasaan orang-orang salafus saleh, para sahabat, para tabi'i, para tabi'u tabi'in menafsiri ayat adalah dengan mengucapkan salah satu jenis-jenis yang diinginkan dari ayat tersebut sesuai dengan keberadaan yang mendengar dari ayat tersebut. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi saya heran ketika membaca sebuah berita, mendengar sebuah berita, ada orang mengatakan, "Tunjukkan kepada saya Mana dalilnya dari Al-Quran kalau dilarang untuk mengikuti hari raya orang kafir, hari raya Natal, hari raya Idul Adha, eh, hari raya eh, Tahun Baru, hari raya Valentine. Mana dalilnya dari Al-Quran? Nih, dalilnya, sebutkan. Ya, jadi jangan tertipu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang kadang-kadang hanya mempunyai ketenaran, popularitas. Akan tetapi sebenarnya jauh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalilnya. Lihat hadis di uh, dalam surah Al-Hajj ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku." Setiap umat kami jadikan mansakan. Nanti saya akan sebutkan apa arti mansakan. Mereka beribadah dengannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat ini sebagaimana disebutkan tafsirnya dalam tafsir Al-Baghawi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tatkala ditanya tafsir mana yang paling bagus dari tafsir-tafsir yang ada salah satu yang beliau sebut adalah tafsir Al-Baghawi Kemudian sebelumnya tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Makanya disebutkan dalam tafsir uh, Imam Al-Baghawi kemudian tafsir Imam Ibnu Katsir bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri mansakan di sini adalah setiap umat telah kami jadikan aidan. Aidan artinya adalah hari raya. Jadi setiap orang mempunyai hari raya masing-masing. Silahkan orang Nasrani dengan hari raya Natalnya, hari raya tahun barunya, hari raya Valentine-nya. Seorang Muslim harga mati tidak pernah akan menyerupai mereka. Harga mati ini. Ini namanya toleransi yang sangat tinggi. Ini namanya kerukunan yang sangat tinggi. Tidak mengganggu yang lain, tidak memasukkan satu dengan yang lain lakum dinukum waliyadin lana a'maluna walakum a'malukum ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian perhatikan lagi penjelasan dari Imam Qatadah dan Imam Mujahid rahimahullahu taala maksud daripada mansakan maudhi'u qurbanin yadhbahuna fi mansakan artinya adalah tempat untuk menyembelih hewan Wa qila ibadah dan dikatakan pula mansakan artinya adalah tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qila ma'lafan ya'lifunahu. Nah, dan pendapat yang lain kata Imam Mujahid dan Imam Qatadah rahimahumullah taala bahwa kebiasaan yang merupakan kebiasaan mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi? Di kulli ummatin ja'alna mansakan. Kebiasaan. Setiap umat mempunyai kebiasaan ibadah, kebiasaan akidah, kebiasaan uh, kebiasaan ibadah, akidah, muamalah, tingkah laku, maka umat Islam juga mempunyai seperti itu. Ada kebiasaan akidahnya yang diajarkan dari Al-Quran dan Sunnah, ada kebiasaan ibadahnya, ada kebiasaan muamalahnya, ada kebiasaan tata cara tingkah lakunya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan di dalam tafsir juga wal mansak fi kalamil Arab al mawdi'ul mu'tad li amali khairin aw syarrin wa minhu manasikul hajj artinya kata mansakan di dalam perkataan Arab adalah tempat yang biasa untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk dan termasuk dari perkataan ini adalah manasikul hajj yaitu tempat yang biasa dikunjungi untuk melakukan ibadah ibadah haji. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari dalil dari Al-Qur'an tentang haramnya mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, yaitu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Maidah ayat 48. Likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya, setiap eh, afan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap dari kalian kami jadikan syir'ah syariat tersendiri wa minhaja dan jalan beribadah tersendiri. Kalau ada orang bertanya, "Hai, wahai Ahmad Zainuddin, itu kan ayat yang ayat yang kamu sebutkan semuanya adalah menunjukkan bahwa uh, setiap umat menunjukkan mempunyai kekhususan, tidak ada menunjukkan pelarangan. Ya akhi, wahai saudaraku yang saya hormati. Penunjukan atau pengabaran Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap umat mempunyai mansak, syirah, minhaj, tata cara ibadah, hari raya sendiri, akhirat tersendiri, ya ini menunjukkan kekhususan. Berarti orang Yahudi mempunyai hari raya tersendiri, orang Nasrani mempunyai hari raya tersendiri. Maka tidak boleh dicampurkan aduk satu dengan yang lainnya. Sebagaimana kata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Sebagaimana kaum Nasrani, Yahudi tidak menyembah kepada kiblat kita. Maka kita pun tidak bisa mengikuti kebiasaan-kebiasaan hari raya dan ibadah-ibadah mereka. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah SWT. Ada kaum Nasrani, kaum Yahudi menyembah kiblat? Tidak ada. Atau um, afwan, menyembah uh, um, sholat menghadap kiblat kan tidak ada. Sebagaimana mereka tidak sholat menyembah ke, menghadap ke arah kiblat, ya maka seperti itu pula kita tidak bisa mengikuti dan diharamkan untuk mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Yahudi ataupun Nasrani kemudian kita ambil dari dari, dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah ini banyak sekali. Dan sebelum saya sebutkan, ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Terutama ini perkataan mudah-mudahan masuk ke dalam relung-relung hati agar ayat-ayat dan hadis-hadis ini masuk sebagai petunjuk. Ya, tidak seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya ulaika qaumun utu zakaan, falam yu'tu zakaan. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran tetapi tidak diberikan kesucian hati. Maka mudah-mudahan ayat-ayat dan hadis-hadis yang begitu terang benderang seperti matahari di siang bolong ini ya benar-benar bisa masuk ke dalam sanubari perasaan, keyakinan sehingga bisa diamalkan. Karena berapapun ayat yang Anda akan sebutkan, yang kita sebutkan di dalam majelis ini, hadis apapun, seterang apapun, sesahih apapun, jika tidak masuk ke dalam hati, belum diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada adalah hanya mengolok olok terhadap ayat dan terhadap hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis riwayat Muslim yang sangat menarik. Mudah-mudahan bisa dihafal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qul Allahumma ghfirli warhamni wa'afini warzuqni." Katakanlah, wahai Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku dan sucikanlah aku, sehatkanlah badanku, dan berikanlah rezeki kepadaku. Kata uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haula'i tajma laka لَكَ خَيْرَ wal akhirah Sesungguhnya doa empat ini minta diampuni dosa, minta dirahmati oleh Allah dan ini inti pembicaraan kita ayat-ayat suci Al-Quran tidak akan bermanfaat hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi tidak akan bisa masuk ke dalam sanubar tatkala tidak dapat rahmat dari Allah SWT sehat badan dapat rezeki sesungguhnya empat perkara ini adalah mengumpulkan seluruh kebaikan duniamu dan akhiratmu maka hafal doa ini Allahumma gfirli warhamni warzuq wa'afini warzuqni hadis riwayat muslim hadisnya sahih Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Imam Muslim. An Anas ibni Malik radhiyallahu anhu qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa lahum yawmani yal'aban fihima." Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Kemudian orang-orang penduduk kota Madinah mempunyai dua hari yang mereka bersenang gembira sukacita dalam dua hari tersebut. Fakal lalu Rasulullah SAW bertanya, mahadani yauman ada apa dengan dua hari ini? Kenapa kalian bergembira, bersuka cita, tidak seperti hari-hari yang lain? Faqalu, maka mereka menjawab, Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, main bersuka cita, riang gembira di dalam dua hari ini di masa jahiliyah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innallaha lihat, perhatikan baik-baik hadisnya. Nanti saya akan sebutkan penjelasan para ulama terhadap hadis ini. Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr." Sesungguhnya Allah telah menggantikan garis bawahi kata-kata menggantikan ini. Telah menggantikan bagi kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut yaitu hari Idul Adha dengan hari Idul Fitr. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik maksud daripada sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian dengan dua hari yang lebih baik dari daripada dua hari tersebut maksudnya adalah yaqtadi tarkul jam'i bainahuma la siyama ya artinya menunjukkan mengkonsekuensikan bahwa meninggalkan mengumpulkan antara keduanya artinya meninggalkan kalian memperingati hari keduanya tersebut digantikan dua hari yang dia bersuka cita digantikan dengan yang lain. Maka yang ini harus ditinggalkan. Tidak boleh digabung. Ah, tadi terkul jam'i bainahuma la siyama. Tidak apa mengkonsekuensikan untuk meninggalkan menyampur antara keduanya. Dua hari digantikan dengan dua hari yang lain. Berarti dua hari ini harus hilang. Yang ada cuma dua hari ini, hari Idul Adha dan hari Idul Fitr. Itu maksud ya uh, abdalakum bihima khairan minhuma. Allah telah menggantikan bagi kalian dua hari yang lebih baik dari dua hari tersebut. Ini para ikhwah dan itu disebutkan oleh siapa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Imam Az-Zahabi mengatakan, "Wal ibdal min asy-syai' yaqtadi tarkal mubdal." ترك المبدل إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه Artinya, dan yang dimaksud mengganti dari sesuatu adalah mengkonsekuensikan meninggalkan yang diganti. Karena tidak akan mungkin yang mengganti dengan yang diganti digabung. Harus diganti. Ketika ini diganti, dua hari ini diganti, maka digantikan dengan yang lain. Tidak mungkin digabung. Harus ini ditinggalkan dan yang dikerjakan hanya itu. Itu maksud diganti. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengakai pakai kata mengganti. Nah ini penjelasan dari beberapa para ulama rahimahumullah taala. Tapi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dalil yang lain dari hadis riwayat Imam Abu Daud, kemudian juga Imam Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam eh, Thabit ibn Dhahaq rahimahullah radhiyallahu anhu berkata, "Nadhara rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pernah seseorang bernazar di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan fi buwana untuk menyembelih hewan onta di daerah Buana. Buana, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah daerah yang di belakang daerah Yambu. Yaitu Yambu itu ada kota di dekat kota Madinah, ya. Nah, di sana ada Buana, daerah Buana dekat kota kota Yambu. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم Lalu Nabi Muhammad eh, lalu orang tersebut mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Inni nazartu an anhara ibilan bibuana Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku bernazar untuk menyembelih hewan unta di daerah buana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat pertanyaan-pertanyaan beliau. Hal fiha wasanun min awa min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di dalamnya terdapat berhala dari berhala-berhala peninggalan kaum jahiliyah yang dizomba? قالوا لا Maka para sahabat mengatakan, tidak wahai Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi, Falkana fiha idun min ayadim. Apakah di sana, di daerah Buana terdapat hari raya dari hari raya-hari raya mereka? Artinya kalau menyembelih di situ sama dengan menyerupakan dengan hari raya mereka. Alulah tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aufi binadhrik fa innahu la wafa'a linadhrin fihi ma'asiyah. Walla fi ma yamliku Adam. Artinya tunaikan nazarmu. Sesungguhnya tidak ada penulayan untuk sebuah nazar di dalamnya terdapat maksiat. Ini menunjukkan bahwasanya uh, menyerupakan diri terhadap orang kafir adalah sebuah maksiat. Wala fima yamliku Adam tidak boleh bernazar menunaikan nazar untuk sesuatu yang tidak disanggupi oleh anak Adam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari dalil yang diambilkan dari sunnah yang menunjukkan keharaman seorang muslim mengikuti kebiasaan orang-orang kafir baik dalam akidah, ibadah, muamalah ataupun tingkah laku. Nabi e, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Ya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kedua-duanya berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awallallahu 'anil jum'ah man kana qablana, fa kana lil yahudi yaum as-sabt wa kana lin nasara yaum al-ahad. fa jaa Allah bina fa hadana li yaum al-jum'ah, ja'ala al-jum'ata was-sabta wal-ahad wa kadzalika hum tab'un lana yaum al-qiyamah." Artinya, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan hari Jumat dari orang-orang sebelum kita. Maka Allah menjadikan maka bagi kaum Yahudi hari Sabtu yang mereka agungkan, bagi orang Nasrani hari Ahad yang mereka agungkan dan itu sampai sekarang. Lalu Allah Subhanahu wa taala datang dengan eh, kepada kita dengan hari ini. Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk menjadikan hari Jumat sebagai seutama-utama hari dalam sepekan. al Jum'ata wa sabta wal Ahad. Maka Allah menjadikan ada hari Sabtu, ada hari Jumat, ada hari Ahad. Artinya tidak bisa disamakan. Kau muslim umat Nabi Muhammad SAW hari Jumat. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Dan mereka demikianlah di hari kiamat mereka akan mengikuti kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim dari Quraib Maula Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Quraib berkata, "Arsalani Ibnu Abbas wa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Ummi Salamah radhiyallahu anha." Abdullah bin Abbas mengutusku dan juga beberapa orang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Ummu Salamah radhiyallahu anha. As'aluha al ayyul ayyami kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaruha siyaman. Diperintahkan aku untuk bertanya kepada uh, Ummu Salamah hari-hari apa saja yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa maka Ummu Salamah menjawab karena yasumu yaum sabt wa yaum al-ahad aksaru ma yasumu min al ayam wa yaqulu innahuma yawma aidin lil musyrikin fa ana uhibbu an ukhalifahum subhanallah Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan beliau sering berpuasa hari Sabtu hari Ahad ke dan lebih banyak dibandingkan hari-hari yang lain. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya dua hari ini, Sabtu dan Ahad adalah hari raya untuk orang musyrik. Dan hari raya nggak boleh puasa, makan, minum, ya bersenda gurau, bercita, bersuka cita, ya. Yang jelas makan dan minum. Dan aku menyukai untuk menyelisihi mereka. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, dan yang lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita ambil dari perkataan-perkataan para ulama. Bagaimana para ulama rahimahumullah taala mereka mengatakan dengan perkataan yang begitu tegas agar tidak menyerupakan diri dengan orang-orang kafir, ya. Dan ingat, sebelum saya sebutkan perkataan para ulama, maka ketahuilah yang dimaksud menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir adalah akidah yang khusus yang mereka miliki seperti kaum Nasrani mempunyai akidah ya at yaitu tiga dalam satu satu dalam tiga maka ini haram seorang muslim untuk mengikutinya kaum Nas Yahudi menyatakan Uzair ibnullah Uzair adalah anak Allah. Kaum Nasrani menyatakan Al-Isa bin Maryam ibnullah. Isa anak Maryam adalah uh, Isa bin Maryam adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim haram untuk meyakini ini, menyerupakan diri dengan keyakinan ini atau menyerupakan diri dalam perkara yang berkaitan dengan keyakinan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang di, jadi yang dimaksud di dalam perkara menyerupakan diri dengan orang-orang kafir adalah menyerupakan diri dengan kebiasaan, akidah ataupun ibadah dari orang-orang kafir. Ya, bukan berarti kalau seandainya orang pakai handphone, pakai uh, gadget, kemudian dia menyerupakan diri dengan orang-orang kafir tidak. Bukan berarti pula menyerupakan diri adalah mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang sama dalam syariat. Karena memang ada syariat-syariat dari para rasul alaihi wassalam yang mereka itu sama dalam artian secara jumlah global sama, secara umum sama. Seperti di dalam syariat umat-umat eh, sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ada ibadah-ibadah yang disyariatkan yang sama dengan umat Islam seperti puas, eh, sholat, puasa, berhaji, zakat ada dalilnya bahwasanya mereka juga mengeluar mereka juga sholat mereka juga berpuasa mereka juga haji mereka juga e, menunaikan zakat apakah kemudian bisa disebutkan sebagai menyerupakan diri tidak ya karena itu mempunyai e, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap nabi mempunyai syariat-syariat yang yang hampir sama. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi adalah saudara untuk eh, saudara yang sama ya kepada Allah. Ah, ini menunjukkan bahwa beberapa syariat di syariat di sama. Jadi jangan heran kalau kita sholat ruku, sujud kemudian ada agama lain ruku dan sujud, jangan heran. Ya, akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwasanya Eh, yang pertama, dalam perihal seperti itu tidak berarti tidak menyerupai. Kenapa? Karena setiap nabi mempunyai syariat masing-masing. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dari perkataan para ulama tentang haramnya. Makanya saya katakan tema ini harga mati Muslim tidak menyerupakan diri dengan orang kafir. Ya. Haramnya seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan kebiasaan orang-orang kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, kemudian juga dalam kitab Musnad Ibnu Abdul Razzaq bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "La ta'allamu ratanat al-a'ajim." ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم artinya janganlah kalian belajar kebiasaan-kebiasaan orang-orang asing ya dan janganlah kalian masuk menemui orang-orang musyrik di dalam gereja-gereja mereka pada hari raya hari raya mereka sesungguhnya keburukan turun kepada mereka ya keburukan turun pada pada mereka ini perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian perkataan uh, Umar bin Khattab juga disebutkan di dalam kitab As-Sunan Kubra ijtanibu a'da Allah fi idihim jauhi musuh-musuh Allah di dalam hari raya hari raya mereka ya ini perkataan orang yang diridhai oleh Allah ini perkataan orang yang apabila dia beliau jalan di sebuah gang, setan ada di depannya, dia setan akan menjadi gang yang lain karena takut dengan Umar bin Khattab. Ini perkataan orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ini perkataan adalah orang kedua terbaik setelah para nabi dan para rasul. Ini perkataan orang yang mati syahid yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ijtanibu a'da Allah ya adu eh, fi fi idin. Jauhilah hamba-hamba Allah, eh, jauhilah musuh-musuh Allah di dalam hari raya hari raya mereka. Perkataan yang lain sama di dalam kitab As-Sunan Kubra yang dikarang eh, yang ditulis oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Man bana bi biladil a'ajim فصنع نيروزهم ومهرج ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة من بني ببلاده barang siapa yang tinggal di daerah mereka daerah orang-orang yang bukan orang muslim lalu mereka mengikuti upacara Nairuz kemudian juga Eh, mahrajan mahrajan yaitu pameran-pameran mereka karena kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani membuat pameran-pameran yang di situ ada gambar-gambar yang mereka sembah. Watasyabbah bihim dan menyerupakan diri dengan mereka hatta yamut sampai ia mati. Maka wahwa kadzalika husyira ma'ahum yaumil qiyamah maka demikian pula ia akan dibangkitkan bersama mereka pada hari kiamat ya pada hari kiamat perkataan yang lain dari seorang tabi'i terkenal Muhammad ibnu Sirin rahimahullah taala dalam kitab beliau As-Sunanul Kubra. Beliau mengatakan ata Ali radhiyallahu anhu bihadiyatin Nairuz. Faqala ma hadhi? Utiya Ali radhiyallahu anhu bihadiyatin Nairuz. Artinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu uh, datang dengan atau didatangkan kepada ke beliau dengan hadiah hari raya Nairuz Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma hadhi? Apa ini? Ya Amirul Mukminin, hadza yaumun Nairuz." Wahai Amirul Mukminin, ini adalah hari Nairuz. Lalu uh, uh Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Fasna'u kulla yaumin fayruzan." Qala Abu Sama karya radhiyallahu anhu an yaqula Nairuzan. Artinya, maka buatlah setiap hari fairuzan ya sebagai bentuk penyelisihan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terhadap kata-kata Nairus lihat kata-katanya saja harus dijauhi ya ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu yang membuat kita kadang miris hati tatkala kaum muslim bermudah-mudah dengan pakaian-pakaian atribut-atribut yang dimiliki oleh orang-orang kafir khusus Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi dalil yang lain atau pendalilan yang lain adalah secara ijma. Ya, secara ijma. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ijma Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam kitab As-Sunan Al-Kubra mengatakan anna ahla zimmah la yakhrujuna saliban wala kitaban fi aswaqil muslimin jadi terdapat kesepakatan antara sahabat dan seluruh para ahli fikih yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis bahwa ahlu zimma la yukhrijuna saliban wala kitaban fi aswaqil muslimin wala yadhhar yudhhiruna a'yadahum ah, subhanallah lihat ya mulianya umat Islam di zaman para sahabat ya karena mereka bangga dengan keislaman mereka hmm. di sini saya ingin menyinggung terutama kepada orang-orang yang kadang-kadang malu dengan memakai atribut muslim malu memperlihatkan diri sebagai seorang muslim bahkan kadang malu untuk sholat di tempat yang mungkin tidak e, disediakan tempat sholat padahal sudah masuk waktu sholat dia malu kenapa harus malu memperlihatkan e, keislaman padahal itu adalah kunci kemuliaan dunia akhirat lihat Umar bin Khattab mengatakan nahnu qawmun a'azzanallahu bil Islam kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Famahma btaghaina bighairihi adallana Allah. Maka kapan kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, pasti Allah akan menghinakan kita. Ya? Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita. Makanya ada e, pernah orang berbicara kepada saya, "Ustaz, saya pergi ke negara-negara kafir yang mungkin di sana banyak Eh, orang-orang kafir kemudian syariat-syariat Islam tidak terlihat secara zahir. Negara-negara yang minoritas muslim di sana. Mereka mengatakan sebagian dari kaum muslim setelah berkunjung ke sana mengatakan bahwasanya e, negara ini meskipun kafir tetapi lebih islami daripada negara Islam. Hati-hati perkataan ini. Ini menghinakan agama Islam, menghinakan kaum muslim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala 'abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum." Hamba budak sahaya yang beriman lebih utama dibandingkan orang musyrik meskipun mempesona kalian. Ya? Jadi tidak bisa dikatakan lebih islami, enggak bisa. Karena asas Islam akidah. Ketika orang kafir tidak masuk ke dalam agama Islam masih berkeyakinan dengan kekafirannya, maka tidak bisa dikatakan lebih Islami. Salah itu. Ya. Mungkin hanya sebatas orang kafir ngantri ataupun orang kafir e, bersih, maka itu pun ada dalam ajaran Islam. Cuma sebagian kaum muslim belum melaksanakannya. Tidak bisa dikatakan itu lebih Islami daripada negara Islam. Enggak. Karena asas Islam akidah, asas Islam tauhid. Ya. Orang sebaik apapun, sekalem apapun, sesabar apapun, sedermawan apapun, tanpa Islam, maka Allah berfirman, "Wa man yabtaghi al Islami dinan, falan yuqbala min, wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya amalannya tidak akan diterima darinya. Ah, din di sini adalah amalan, tidak akan diterima darinya. Maka dan dia termasuk di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya uh, lihat perhatikan baik-baik bahwa ahlul zimma, orang-orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslim yang mereka itu dijamin aman karena mereka membayar membayar uh, eh, uh, eh, upeti kepada kaum muslim di zaman dahulu tidak diperbolehkan mengeluarkan salib tidak juga diperbolehkan mengeluarkan Alkitab di pasar-pasar kaum muslim dan tidak boleh memperlihatkan hari raya mereka di tengah-tengah kaum muslim di tengah-tengah mereka silakan di tengah-tengah kaum muslim tidak. Wa dzakara minha al-ba'ud wasy'anin wa la niran fi aswaqil muslimin. Dan tidak juga memperlihatkan api-api yang merupakan kebiasaan hari raya-hari raya orang-orang kafir di pasar-pasar kaum muslim. Maka tidak boleh para ikhwan rahmat. Ini perkataan dari eh, menunjukkan bahwasanya ijma' para sahabat seperti itu karena tidak ada yang menyelisih perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala berkata di dalam kitab Iqtidau Shiratal Mustaqim, "Fa idza kana al-muslimuna ittafaqu ala man'i min idhharihim, fa kayfa yasuqu lil muslimina fi'luha?" Kalau seandainya kaum muslim di zaman para sahabat, para tabi'i bersepakat untuk melarang, memperlihatkannya saja dilarang, bagaimana kok bisa dilakukan? Ya, bagaimana kok bisa dengan bangga narsis ya ikut hari orang kafir seakan-akan dia paling toleran hmm. harga mati kaum muslim tidak pernah menyerupakan diri dengan orang kafir ini keyakinan ini akidah harga mati itu ya Kok bisa? Bisanya di zaman sekarang narsis selfie bahwa saya nih saya orang paling toleran, saya orang paling beragama. Seakan-akan orang yang menyimpang ini adalah orang yang paling berani, orang yang paling pahlawan. Ya akhi, subhanallah. Ittaqillah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها bukankah perbuatan orang muslim mengikuti mereka lebih berat dibandingkan perbuatan orang kafir mengikuti mereka memperlihatkan ya perbuatan-perbuatan tersebut ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Perhatikan lagi perkataan menarik dari uh, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, ketika beliau mengomentari hadis riwayat Imam Abu Daud man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Artinya barang siapa yang menyerupakan diri dengan mereka maka dia bagian dari mereka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama abad ke-8 Hijriah bermadzhab Syafi'i, "Falaisa lil muslimi an yatashabbaha bihim la fi a'yadihim wala fi mawasihim wala fi ibadatihim." Maka tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan mereka, tidak di dalam per, eh, hari raya mereka, musim-musim khusus mereka dan ibadah ibadah mereka. Bapak Ibu, saya heran ketika ada orang yang dianggap intelektual, yang dianggap wah, yang dianggap uh, mungkin titelnya tinggi, sampai-sampai mengatakan, mana dari para ulama yang mengatakan bahwasanya haram menyerupakan diri dengan orang kafir? Ini bejibun, baca makanya buku-buku para ulama ya dengan tegas mereka mengatakan falaisa lil muslim an yatashabbaha bihim tidak pantas bagi seorang muslim untuk menyerupakan diri dengan mereka la fi wa wala fi mawasim wala fi ibadatim tidak di dalam ibadah mereka musim-musim mereka atau ibadah-ibadah mereka hari raya-hari raya mereka. Liannallaha syarrafa hadhihi al-ummata bi al anbiya alladhi syaraha lahu ad-din al-azim al-qawim al syamil al-kamil. Karena kenapa kita tidak boleh menyerupakan diri dengan orang-orang kafir? Karena Allah telah memuliakan umat ini dengan nabi penutup yang ini nanti lagi berdusta atas nabi bahwasanya nabi pun mengikuti astagfirullah Hati-hati berdusta atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun merayakan orang-orang kafir. Nabi pun toleransi. Auzubillah. Ya, lihat karena Allah, kenapa kita dilarang mengikuti orang kebiasaan orang kafir? Hari raya hari raya orang kafir, hari-hari khusus orang-orang kafir. Karena Allah telah memuliakan umat ini dengan penutup para nabi yang dengannya teranglah agama yang agung, yang lurus, yang meliputi segala sesuatu yang sempurna ini. الذي لو كان موسى ابن عمران الذي أنزلت عليه التوراة وعيسى بن مريم الذي أنزل عليه الإنجيل حييين لم يكن لهما شرع متبع بل لو كانا موجودين بل وكل الأنبياء لما لما صاغ لواحد منهم على غير هذه الشريعة المكرمة المعظمة perhatikan بايك بايك baik yang mana kalau seandainya Musa bin Imran yang diturunkan kepada beliau kitab Taurat, Isa bin Maryam yang diturunkan kepada beliau kitab Injil, keduanya masih hidup, maka tidak mereka berdua tidak memiliki syariat yang pantas untuk diikuti kalau ada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau seandainya mereka masih ada, bahkan seluruh nabi masih ada, maka tidak pantas dari seorang pun dari mereka bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pantas dari seorang pun dari mereka kecuali di atas selain syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan agung ini. Ini perkataan para Ini perkataan akidah. Ya, harga mati seorang muslim mengikut tidak uh, harga mati seorang muslim tidak menyerupakan diri dengan orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu bahayanya mengikuti orang-orang kebiasaan orang-orang kafir. Apa pengaruh buruknya? Ya. Pengaruh buruknya apa? mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bahwa mengikuti kebiasaan menyerupakan diri dengan kebiasaan dan hari raya orang-orang kafir wow secuil ini merupakan sebab untuk mengikuti akhlak mereka yang dilaknat oleh Allah. Nah, kurang apa lagi subhanallah. Tapi mudah-mudahan penyampaian ini benar-benar masuk Allah memberikan kemudahan untuk masuk ke dalam hati-hati kaum muslim agar terutama yang namanya Valentine's Day ini kemudian hari raya e, sebelumnya kemudian hari raya lagi sebelumnya ya kaum muslim sadar diri agar tidak pernah mengikuti kebiasaan orang-orang kafir Ya, kenapa? Karena pengaruh salah satu pengaruh buruknya walau mengikuti secuil saja maka akan menarik kita mengikuti akhlak-akhlak mereka yang akhlak tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi perkataan yang disebutkan oleh para ulama, pengaruh buruk dari sebab mengikuti hari raya, kebiasaan orang-orang kafir adalah bahwasanya akan luntur ya akan luntur akidah orang-orang orang-orang tersebut yang mengikuti kebiasaan orang-orang kafir dan mulai mencintai kemudian mem, ada sikap membenarkan dari akidah orang-orang kafir tersebut sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala annal musyabahata fil zahir yurisu at-tashakula wat tashabuha wal mahabbata fil batin bahwa menyerupakan diri dalam perkara zahir lahiriah pakaian ya memakai topi merah-merah, memakai atribut-atribut khusus kebiasaan orang-orang kafir, ini mewariskan ke dalam hati cinta, kasih sayang terhadap agama orang-orang kafir yang itu diharamkan dengan sangat dari kaum muslim. Semoga bermanfaat harga mati seorang muslim tidak menyerupai orang kafir. Wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Al-Ustaz Jazakallah khairan atas bahasan yang penuh manfaat yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa dimanapun Anda Kita masuki sesi interaktif Sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya Silahkan bisa hubungi kami di 021 823 6543 Atau pesan singkat 081317776543 Dan 0819896543. Tapi bisa ada pertanyaan yang kami akan angkat pertama dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Terima kasih atas penjelasan yang Ustaz sampaikan. Ustaz saya adalah pedagang makanan dan di saat uh, hari Valentine's saya eh, banyak uh, menjual coklat yang merupakan Eh, makanan khas atau uh, panganan khas bagi eh, hari tersebut Ustaz. Bagaimanakah hukumnya? Apakah terlarang untuk kami berdagang uh, coklat atau makanan yang dimakan khusus untuk hari tersebut untuk perayaan Valentine's Day? Mohon nasihat dan penjelasan dari Al Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah terutama kepada yang bertanya saya ucapkan jazakumullahu khairan semoga kita senantiasa selalu ditetapkan dalam iman akidah sampai ajal menjemput kita maka para ulama fikih mempunyai kaedah al wasailu laha hukmul maqasid semua sarana mempunyai mempunyai hukum seperti hukum tujuan maka semua sarana yang dihalalkan semua tujuan yang halal, maka sarana yang menuju kepada yang halal itu juga halal. Ya. Kemudian juga semua kebalikannya, semua tujuan yang haram, maka seluruh sarana, fasilitas, kebias eh, atribut atau apa saja yang menuju kepada yang haram tersebut maka diharamkan. Ya, dan ini masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan ya artinya e, tolong menolonglah kalian di dalam ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong di dalam permusuhan dan ada ayat yang berbunyi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kita dilarang untuk me, ayat tersebut maksudnya adalah kita dilarang untuk menghina sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Kenapa? Karena dia akan me menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saddan lidzari'ah menutup semua sarana kepada yang haram. Jadi ada dua kaidah di situ al-wasailah hukmul maqasid kemudian saddud dzari'ah. Artinya tuju e, sarana mempunyai hukum seperti hukum tujuan. Yang kedua yaitu saddud dzari'ah adalah semua menutup semua sarana yang menghantarkan kepada kemaksiatan ataupun penyimpangan agama. Wallahu alam. Nah, maka diharamkan menjual jual seperti itu. Meskipun dia hanya sekedar coklat akan tetapi tujuannya orang untuk merayakan hari tersebut. Allahu alam. Nah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali dari Ibu Ria di Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Ustaz uh, mau bertanya terkait dengan uh, pekerjaan saya Saya bekerja di tempat orang kafir dan apabila ada perayaan hari-hari besar mereka, mereka pun memberikan makanan sebagai hadiah untuk saya dan keluarga. Bolehkah bagi saya untuk memakannya, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Mudah-mudahan kita ditetapkan di dalam iman Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila makanan tersebut ya merupakan sembelihan yang disembelih oleh orang-orang musyrik selain ahlul kitab, maka haram untuk dimakan. Kalau mereka menyembelih ayam misalkan mereka sembelih dengan tangan mereka dengan cara mereka, maka ini haram untuk dimakan karena sembelihan hanya dihalalkan dari orang muslim yang menyembelih dan orang ahlul kitab dari kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani yang menyembelih pun kalau seandainya diketahui mereka menyembelih dengan cara selain Islam, misalkan menyebut nama dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun diharamkan dalam agama Islam karena dianggap sebagai bangkai dan Allah Subhanahu wa taala berfirman hurrimat alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li bih diharamkan atas kalian e, bangkai, darah dan daging babi dan hewan yang disembeli tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum." Wa ta'amuhum hillul lakum dan afan wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum artinya sembelihan dari ahlul kitab kaum Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian dan sembelihan uh, kalian halal bagi mereka wallahu alam jadi kalau seandainya berbentuk sembelihan maka dilihat apakah dia kaum musyrik yang selain kaum Yahudi dan Nasrani maka kalau dari kaum musyrik diharamkan. Kalau dari kaum Yahudi dan Nasrani diterima amal uh, eh, makanan mereka. Tetapi kalau seandainya ya hal tersebut membawa membawa atribut-atribut ataupun makanan-makanan khusus yang khusus mereka adakan karena hari raya khusus atau hari kegiatan-kegiatan khusus mereka maka harus dijauhi. Wallahu alam. Yang saya katakan di awal tadi adalah makanan biasa. Makanan seorang membuat makanan kemudian diberikan kepada kaum muslim, ya maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima makanan dari seorang Yahudi. Adapun makanan makanan khusus karena misalkan hari Natal, karena merayakan hari Valentine, karena merayakan uh, eh, New Year's ataupun hari tahun baru, maka ini uh, tidak boleh diterima. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih berikan satu pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari seorang muslimah di Pontianak, Kalimantan Barat. Ustaz terkait dengan hari Valentine's ada sebagian uh, organisasi Islam di uh, kota kami yang menyemarakan uh, hari tersebut dengan ajakan untuk menutup aurat dan ini bertepatan dengan hari tersebut Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Mohon nasihat dan penjelasan dari Ustaz. Iya. Yeah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Maka ini adalah ditakutkan nanti talbisul haqqi bil batil ya keinginan untuk mendakwahkan agar manusia menutup auratnya, manusia e, kaum muslim terutama eh, wanita-wanita e, muslimah menutup auratnya dan saya katakan untuk menutup aurat tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang wanita muslimah setelah agamanya daripada kesuciannya. Ya. Kembali kita ke permasalahan tadi, ditakutkan ya, niat yang baik ini tercampuri dengan ikut merayakan kebiasaan orang-orang kafir yaitu me e, menyemarakan hari tersebut. Maka menasihati kaum muslim untuk menutup aurat jangan dipaskan dengan hari tersebut karena itu ikut upaya untuk menyemarakan hari tersebut. Biarkan hari mereka hari mereka, jangan diikuti ikuti Jangan sok deket deket deh. Ya, jangan. Inna kulli malikin hima wa inna Allah maharimu. Sesungguhnya setiap raja, penguasa itu adalah mempunyai batas-batas yang dilarang dan sesungguhnya e, batasan-batasan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Jangan biarkan mereka melakukan sendiri. Bahkan ya lebih baik juga dijauhi misalkan malam tahun baru daripada orang-orang main petasan, main uh, apa namanya konser dan segala macam. Mendingan kita mengadakan pengajian karena tahun baru jauhi-jauhi. Ya, anggap itu tidak ada. Tidak ada dalam kaum muslim yang namanya hari Natal, hari tahun baru, hari Valentine tidak ada harga mati ini. Biarkan itu. Biarkan mereka merayakan sendiri. Biarkan mereka. Itu hak mereka. Ya, kita tidak melarang, kita tidak juga menyelekan. Itu hak mereka. Tapi untuk muslim pantang, harga mati untuk menyerupakan didikan mereka. Ya jangan di jangan uh, sok dekat-dekat begitu biar uh, apa? Enggak. Kenalkan ini haram kepada kaula muda ini haram. Hari Valentine haram. Tidak ada uh, kata yang lebih yang lebih uh, mantap dan tegas untuk menyatakan kecuali itu tidak mengenal Islam tidak mengenal hari Valentine ya jangan eh, jangan didekat-dekatkan kaum muslim dengan itu wallahu alam nah Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk berikutnya dari penelpon. Silahkan 0218236543. Kami coba siapa yang pertama. Nam, Halo. Nam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, dari mana Bapak? Uh, saya Pak Muhlis Pak, dari Muara Tewih di Kalimantan Tengah. Iya, silahkan Pak Muhlis. Ya, kami mau menanyakan ada dua hal. Iya. pertama itu mohon maaf ini mungkin tidak sesuai dengan tema. Yang pertama itu salat masalah bacaan makmum pada salat jihar yang membaca Fatihah bersamaan dengan Eh, bersamaan dengan imam yang membaca juga. Itu mohon penjelasan. Itu pertama apa pertanyaan pertama, yang kedua itu masalah orang yang orang yang menyembelih ayam atau menyembelih hewan yang orang tersebut tidak tidak pernah sholat itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terima iya. kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mukhlis eh, di eh, Kalimantan Tengah atas interaksi Bapak. Silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka untuk pertanyaan yang pertama Bacaan makmum terhadap surat Al-Fatihah Di dalam sholat-sholat yang dikeraskan oleh imam bacaannya Seperti sholat subuh, Rekat pertama dan kedua, sholat maghrib dan isya, rekat pertama dan kedua. Maka bacaannya bagaimana? Maka jawabannya, wallahu alam, bapak ibu saudara saudari, pendapat yang lebih saya condong kepadanya, yang lebih kuat adalah bahwa jika imam membaca dengan suara yang keras bacaan surat Al-Fatihah dan bacaan surat setelah surat Al-Fatihah maka lebih baik makmum mendengarkan dan tidak membacanya mendengarkan dan tidak membacanya karena berdasarkan beberapa hadis di antaranya hadis riwayat Imam Malik bahwa Abu Hurairah meriwayatkan pantahan nasu min qiraatihim fima jahara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang-orang berhenti dari membaca Al-Quran di belakang Rasul SAW sebagai makmum di dalam solat-solat yang Rasul SAW membacanya dengan keras. Maka ini pendapat wallahu alam. Adapun uh, imam dengan suara yang uh, lirih seperti solat zuhur, asar, maghrib, isya um, uh, di ketiga dan rekat ketiga dan keempat, maka pada saat itu makmum membaca surat Al-Fatihah Meskipun pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa makmum setiap rakaatnya membaca Al-Fatihah yang mereka berdalil dengan uh, hadis riwayat Bukhari la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Tapi wallahu alam berdasarkan dalil tadi saya lebih condong kepada pendapat bahwa apabila imam membaca dengan suara yang keras pada salat-salatnya maka makmum cukup mendengarkannya saja. Wallahu alam. Eh, pertanyaan kedua saya tadi agak lupa. Pertanyaan kedua tentang bagaimana memakan ayam atau sembelihan lainnya oleh eh, atau yang disembelih oleh orang yang tidak sholat, Ustaz. Bagaimana ya. hukumnya? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Seorang yang tidak sholat Nabi Muhammad SAW bersabda Dalam hadis riwayat Imam Muslim bainar rajuli wasyirki wal kufri terkussalah jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat artinya kalau orang ini meninggalkan sholat maka tidak ada jarak lagi antara dia dengan kesyirikan dan kekafiran dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah sholat da, barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir Nah, ini menunjukkan barang siapa yang tidak sholat keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, sholatnya berapa kali yang ditinggalkan sampai dikeluar dari Islam? Yang meninggalkan sholat keluar dari Islam. Ya, biar jerak kaum muslim yang meninggalkan sholat. Meskipun nanti ada pembicaraan-pembicaraan para ulama, ya, keluar dari Islam di sini apakah keluar agama Islam atau kufur asgar atau kufur akbar maka lebih lebih untuk men, me, mengancam kaum muslim meninggalkan sholat sehingga tidak meninggalkan sholat maka kita katakan jangan pernah meninggalkan sholat yang meninggalkan sholat kafir telah keluar dari Islam ya maka ketika orang tersebut menyembelih maka wallahu alam tidak sah penyembelihannya tidak sah penyembelihannya karena orang yang uh, sah penyembelihannya adalah hanya dari seorang muslim ataupun ahlul kitab Wallahu a'lam. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan kesempatan untuk yang kedua masih dari telepon 0218236543 dan kami berharap pertanyaan Anda berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan tadi. Silakan kami coba sapa. Iya. Halo. Iya. Halo. Silakan. Ya, sepertinya belum menyimak di eh, berikan kesempatan untuk di belakang Bapak Mukhlis tadi di Kalimantan Tengah 0218236543 silahkan halo Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan Bapak siapa dari mana silahkan uh, eh, Ini Abu Zubair di Singkawang Silahkan Pak Abu Zubair uh, uh, Anda ini jualan makanan Cuma iya. kadang parkirnya itu di halaman gereja pas hari-hari sekolah gitu Ustaz. Iya. Itu hukumnya gimana Ustaz? Iya. Baik, Bapak terima kasih atas interaksi Bapak Jazakallah khairan barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz. Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Maka saya katakan saya tidak tahu Allahu Nah. Terima kasih atas uh, jawaban dari Ustadz Demikian untuk Bapak Kita berikan kesempatan yang ketiga Silahkan 021-823-6543 Naam Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Silahkan Bapak dari mana? Dari Bengkulu Dengan Bapak? Pak Abi Pak Abi ya Silahkan Pak Abi Ya Nah, kita mau tanya terkait masalah yang apa? Uh, kelakuan apa yang selain dari agama Islam seperti kalau kita nerima SMS mengucapkan uh, selamat Natal dari kawan kepada kita terus kita balas kembali gimana Ustaz? Iya. Baik Bapak, terima kasih ya, atas kasih. interaksi dan pertanyaannya Barakallahu ya. Nah, silakan Ustaz ke pertanya eh, jawaban dari pertanyaan Pak Abi tadi. Bis Ya. ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Jika seseorang mendapatkan uh, eh, SMS tentang e, selamat hari raya orang kafir misalkan hari raya apa maka seorang muslim yang mendapatkan SMS tersebut maka tidak diboleh menjawab karena menjawab SMS tersebut sama dengan merayakan dan sama dengan mengucapkan selamat atas sebuah kekafiran karena hari raya hari raya yang kafir dibangun di atas kekufuran dan juga hawa nafsu wallahu alam nah terima kasih terima kasih Ustaz Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihatnya demikian Pak Abi kita beralih untuk penelpon yang keempat akan kami berikan kesempatan kembali 0218236543. Naam. Iya, halo. Ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari mana Pak? Ya, dari ya dari Yudi di Siantar Pak. Pak Yudi di Siantar, mohon maaf dikecilkan volume ya, televisinya Pak. Di, di luar tema ini Pak, gimana penentuan sholat sholat duhur asar itu siapa ya. yang menentukan Pak? Baik, Bapak, eh, kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang saya sampaikan agar lebih bermanfaat bagi kita semua. Namun kita sampaikan ke Ustadz, bagaimana Ustadz, apakah akan diberikan ulasan jawaban untuk pertanyaan Bapak tadi? Silakan. Iya, pertanyaannya tidak terlalu jelas. Iya, pertanyaan diulangi. dari Bapak tadi penentuan waktu uh, sholat yang lima waktu tersebut Ustaz. Itu siapa yang menentukan Ustaz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan Isra' dan Mi'raj Yang di situ beliau mendapati eh, perintah untuk mengerjakan salat lima waktu Kebesokan harinya Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Mengajari waktu-waktu salat Dan waktu-waktu salat diajarkan oleh Jibril berdasarkan matahari oleh karena itu yang menentukan waktu-waktu sholat adalah e, terbit, terbenam dan gerakan matahari. Apabila matahari sudah mengeluarkan waktu fajar yang kedua, maka pada waktu itu dia adalah waktu sholat subuh. Apabila e, sampai terbit matahari itu waktu sholat subuh kemudian apabila matahari tepat berada di atas kepala kita kemudian tergelincir sedikit berarti itu masuk waktu sholat zuhur sampai kepada kita mempunyai dua kali bayangan maka itu masuk waktu sholat duhur, e, eh, asar dan berhenti berarti waktu sholat zuhur kemudian apabila matahari terbenam maka itu menunjukkan waktu sholat maghrib dan apabila e, ufuk sudah hilang di ufuk barat maka menunjukkan waktu maghrib selesai dan nanti apabila datang waktu salat isya maka salat isya sampai kepada pertengahan malam sebagaimana dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, eh, berarti yang menentukan itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan dari matahari sebagaimana yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mungkin yang ditanya oleh si penanya adalah tanggal-tanggal soal uh, eh, apa waktu-waktu di masjid-masjid sampai sekarang ada jam uh, waktu sholat waktu sholat itu dari mana maka itu perhitungan perhitungan yang dilihat dari uh, matahari tersebut dan itu membantu tetapi itu bukan dasar dasar penentuan adalah dengan melihat matahari wallahu alam nah Baik Ustaz, terima kasih jazakallah kelahiran atas jawabannya. Kita angkat untuk berikutnya dan ini pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini dari eh, pendengar kita di Medan, Sumatera Utara. Ustaz di daerah saya eh, mayoritas eh, Nasrani dan yang ingin saya tanyakan Ustaz ketika mereka mengadakan acara pengobatan massal dengan mengundang semua lapisan eh, masyarakat dari berbagai agama kemudian sesudah itu mereka memberikan hadiah dan mendoakan kepada orang-orang muslim yang hadir di sana dan mengikuti yang mengikuti pengobatan massal tersebut Uh, selayaknya seperti mereka membaptis eh, dengan agama mereka Ustaz. Mohon nasihat terhadap hal ini. Apakah uh, boleh bagi masyarakat untuk mengikuti uh, acara pengobatan masal mereka dan apa sikap atau langkah terbaik bagi umat ini untuk menangkal hal-hal tersebut Ustaz agar tidak terjadi lagi di daerah kami atau terjadi di daerah yang lainnya. Terima kasih Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka perbuatan seperti ini uh, berkaitan dengan akidah karena orang-orang yang melakukan pengobatan masal selain agama Islam otomatis dia akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk kesyirikan dan perbuatan kekafiran maka seorang muslim tidak boleh berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka seorang muslim tidak boleh mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena pengobatan masal tersebut sama dengan Eh, pengobatan yang dilakukan di dalam agama Islam yang disebut dengan ruqyah. Akan tetapi dalam ruqyah yang dilakukan oleh mereka yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada anak Tuhan, meminta kepada Ruhul Kudus misalkan. Maka ini tidak diperbolehkan karena ini termasuk daripada kesyirikan. Uh, kemudian untuk menghindari hal tersebut maka harus ada penjelasan, harus ada pendakwah-pendakwah dan penjelasan-penjelasan yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbuatan tersebut diharamkan dalam agama Islam. Perbuatan tersebut e, bisa mengakibatkan seseorang nantinya dia e, bermasalah dengan akidahnya atau bisa mengakibatkan kalau dia mengetahui, kalau dia mengetahui, saya ulangi lagi, kalau dia mengetahui, ya bukan saya mengklaim mereka kafir, kalau dia mengetahui tetapi tetap melakukannya, maka bisa-bisa ditakutkan dia keluar dari agama Islam. Tetapi yang terjadi di tengah masyarakat ketidaktahuan mereka. Makanya eh, yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan, pengetahuan bahwasanya hal tersebut tidak tidak boleh dilakukan. Dan eh, ada perkara menarik dalam konsep berobat di dalam syariat Islam. Konsep berobat itu adalah adalah tadawu Ya ibadallah, wala tadawu biharam. Fa inna Allah ma anzala da'an illa walahu dawa. Berobatlah, wahai hamba Allah. Dan janganlah berobat dengan cara yang haram. Atau dengan sesuatu yang haram. Sesungguhnya tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali menurunkan padanya obatnya. Maka ini konsep berobat dalam syariat Islam. Berobat, berusaha, yang penting halal Adapun urusan sembuh atau tidak sembuh, maka itu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, jadi jangan karena wah di sana cepat sembuhnya. Kalau merukyah secara rukyah Al-Quran dan Sunnah lama sembuhnya. Tetapi ketika uh, dilakukan semacam yang disebutkan tadi tadi pembaptisan ataupun semacam pengobatan pengobatan doa doa yang dilakukan dengan cara agama lain maka itu cepat sembuhnya. Maka ini tidak diperbolehkan ya dan uh, konsep pemikiran seperti ini pun keliru dari seorang muslim yang paling penting adalah berobat dengan cara yang halal bukan yang paling penting bagaimana cepat sembuh ya apapun obatnya ini tidak benar karena kesembuhan penyakit sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan dan bumi wallahu alam Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Pertanyaan dari pendengar kita dan pemirsa di Medan tadi ini menutup perjumpaan kita Ustaz Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan Tafadol Ya. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Di kesimpulan terakhir ini Saya hanya bisa mengucapkan Terutama kepada orang-orang yang biasa merayakan hari Valentine Karena ini berdekatan dengan hari Valentine Valentine adalah bukti cinta palsu dalam Islam. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.